الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه أما بعد بمعنى والحسد مرتب yang keberapa? Yang ketiga. Asalif. Nah, fawaid dari hadis ke-35 la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu qala tahrimul munajasyah dilarangnya melakukan munajashah walau min jamin min janibin wahid walaupun dari satu pihak wa sabaqa anna najash fil bai' huwa an yazida fi sil'ah wa huwa la yuridu shira'aha wa darabna bihada amsilatan dan telah lewat namanya bayak najasyi itu artinya menambah harga pada barang padahal dia sendiri tidak ingin membelinya cuma seperti yang digambarkan kemarin oleh beliau ada tiga orang si A dan si B jual beli si A ini temannya si C si A jual ke barang barang ke si B kemudian oleh si C ya ditambahi barang itu supaya bikin mudarat si si B itu ya, sehingga dia nggak jadi beli entah itu dengan mengatakan apa namanya berapa kamu di apa dia penjual 10 real sama saya 9 real barang yang sama atau 10 real tapi lebih bagus dari itu itu termasuk najas itu termasuk najas Walau lakin law anna rajula yazidu fi sil'a min ajli an yarbaha minha. Tapi kalau orang itu menambah harga pada barangnya karena untuk mencari untung, makna annahu la yuriduha bal yuridu ribha minha. Dia tidak ingin sil'ah tersebut tapi ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli itu. Falamma irtafa'a si'ruha tarakaha fa hal yu'addu hadzan najasan? Kawan misalnya barang ini kitabnya tak jual, berapa real sih ini? 25, 25 real. 100 ribuan ya. Anggap ya, 100 ribu. Saya jual 150 ribu. Nah, bukan untuk ini bukan karena ingin apa namanya barang tersebut, tapi memang karena ingin cari cari untung. Setelah naik harganya, ditinggal Apakah dia termasuk orang yang melakukan najas? Al-jawab la. La yu'addu hadha najasan. Karena hadza lahu ghardun sahih fi ziyadah. Ada tujuan yang benar ketika dia menambah harga barang-barang tersebut. Nah, ini salah ya, karena najasi. Yang tadi yang anda sebutkan itu ya banyak banyak anak akhir Nah, pura aplikasinya 10 rial, sama saya 9 rial, itu nggak boleh. Kamu dikasihnya 100 juta, sama saya, sama barang barangnya lebih bagus. Nah, ini nggak boleh, ini baik ala baik asli. Adapun Najasyi dia menambah harga barang tersebut supaya orang si pembeli nggak jadi beli. Mungkin mudarat sih si pembeli. Nah, dia sendiri nggak maksud membeli. Si C ini tadi gambarnya tadi si A ini temannya si C. Si B belanja, berapa harganya? 50 ribu. Ya, oleh si si, si B ini si C harganya di, dinaikkan lagi. Bukan untuk apa namanya? Apa bukan dia mau beli, tapi untuk membuat mudarat si si C tadi. Menguntungkan temannya. Dan jas Qala wa huwa iradatu takasub. Dia punya keinginan apa? Takasub usaha. Mau jual cari un, cari untung. Kama laukana yuridu sil'ah. Ya, sebagaimana kalaupun seandainya dia mau menginginkan barang barang tersebut. Wa hadza yaqau katsiran bainan nas. Ini sering terjadi di antara kita. Tu'radu sil'ah wal insan laisa lahu raghbah fiha wa la yuriduha. ولكن رآها rakhisa فجعل يزيد yazidu حتى hatta بلغت ثمنا لا يرى معه أن فيها فائدة تركها Artinya kalau ketika dia pertama barang itu segitu harganya misalnya ini 75.000 dinaikkan 150.000. Kemudian sudah harganya tinggi dipasang di di apa di apa namanya not labelnya harga di situ 150.000 Nah, terus nggak ada yang beli, ya udah dibiarkan aja. Nah, ini seperti yang digambarkan oleh beliau. Tu'radu sil'ah, dia nak ditawarkan sebuah barang, walinsan leis laisa lahu Dia nggak punya keinginan. Wala yuriduha. Tidak nggak senang sama barang tersebut juga tidak menginginkannya. Lakin meraha rahisa. Tapi dia lihat barang ini kok murah. Faja'ala yazidu fiha hatta idza balagat thamanan la yara ma'ahu anna fiha faidatan tarataha. Ketika dia lihat harganya kok murah sekali, dia beli ya atau dia tambah harganya. Kemudian setelah harganya itu naik tadinya 75.000 jadi 150.000, ternyata dalam perbuatan itu tidak ada faedahnya. Artinya tidak ada orang yang mau beli. Tarakaha. Wa naqulu hadza la ba'sa Ini tidak apa? Tidak apa-apa. <clears throat> Makum ya, suruhnya beda kan? Dia naulam yurid idraran idraral akharin karena dia tidak ingin orang lain mendapatkan mudah mudarat, tidak ingin memudaratkan merugikan orang lain. Kalau ada yang mau beli untung dia alhamdulillah. Kan gitu. Ya, seperti mungkin yang terjadi di antara kita. Belanja eh, misalnya kulakan-kulakan eh, ke eh, misalnya pabriknya harga sepatu misalnya dari situ 30 ribu dia jual tiga kali lipat 100 ribu hmm, ada yang tahu paham ini kemahalan akhirnya orang jadi tahu semua ini terlalu mahal ini nggak dibeli orang nggak masalah ya nggak masalah tapi kalau misalnya ada yang beli alhamdulillah nah, untung ya jadi biasanya itu orang-orang pinter yang bisa nah, sabarnya ya kalau oh, misalnya sekarang ini sekeliling kita, sekeliling kita ini tanahnya nggak dijual-jual, banyak kan? Sekarang banyak sampai naik-naik naik. Nah, tunggu harta walaupun saya sebetulnya rusak atau apa nggak peduli. Nah, ketika sudah melambung harganya baru entah itu dijual. Nah, atau dilelang. Nah, nah itu diantaranya. Tidak masalah kan? Kalau nah, innama dhanna anna fiha faidah. Tapi dia hanya mengira bahwa di situ nanti ada faedah. Falam mara'a anna la faedah anna faedah la faedata nam tarakaha. Tapi ketika dia melihat ternyata tidak ada faedahnya, dia naikkan harga, dia tinggalkan. Baik, ini yang ketiga. Yang diharamkan oleh Rasulullah SAW itu adalah najas yang kemudian menimbulkan madarat bagi orang lain. Qala An-nahyu 'anit tabaghut ar-rabi' an-nahyu 'anit tabaghut Wa idza nuhiya 'anit tabaghut amrun bittahab Ketika dilarang untuk saling membenci itu berarti perintah. Ini kalau pembahasan pembahasan apa namanya dari masalah usul fikih juga nahyun an syai' yastalzim amrun bididdihi atau seperti itu larangan dari sesuatu itu konsekuensinya memerintahkan lawannya yastalzim atau dibalik karena ingat seperti dibalik amrun syai yastalzim nahyu an bididdihi memerintahkan sesuatu Konsekuensinya tersirat di situ adanya larangan bagi dari lawannya. Nah. Wa ala hada berdasarkan hal ini berarti fatakunu hadhil jumlah mufidatan li syai'ain. Berarti kalimat ini mengandung faedah dua dua hal ada dua faedah dari larangan anis tabagut. Yang pertama Anahyu anis tabagut wa huwa teksnya. Redaksionalnya. Kalau begitu sama seperti yang lain, kalimat yang lain. Tahrimul munajasyah, tahrim apa lagi? Eh, banyak tahrim tahasadu. Berarti lawannya kalau larangan tahasadu apa? perintah untuk sikap isar. Isar. Isar itu apa? Mendahulukan orang lain daripada dirinya. Ini isar. Ini sifatnya orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu aslinya Yaman. Orang-orang Yaman tadi kata yang kata Rasulullah SAW, ahlul Yaman arafun arafun nasi kuluban halus peka hatinya ya lembut lembut hatinya mereka <clears throat> nah, selalu Syekh Mukbil rahimahullah menghasung dengan menyebutkan hadis-hadis seperti ini supaya dan nah, ulab asli dari Yaman itu semangat tuh talabul ilmu Nah. Qala an-nahyu 'anit tabaghut wa huwa mantuquha. Ini secara teks tersurat, ya, makna tersurat berarti mantuk Mantuk itu makna tersurat yang kita baca. Makna yang tersurat redaksionalnya. Nah, itu yang namanya mantuk. Kita baca Al-Qur'an yang kita tangkap dari eh, apa namanya kalimat tersebut itulah mantuknya. Seperti misalnya Arab buka wal malaku saffan saffa. Mantuknya menyebutkan Allah datang dan setelah datang Rabbu antara malaikat bersafsat. Itu mantuknya. Baik, artinya yang tersurat. Wasani al-amru bit-tahab. Ya, tahabbi. Perintah untuk saling mencintai. huwa mafhumuha. Pengertian yang tersirat. Pengertian yang tersirat. Dan ini memang taufik dari Allah. Taufik dari dari Allah. Nah, nah makanya orang-orang Arab turun kepada mereka Al-Quran, mereka paham tidak hanya tekstualnya, mantuknya, ya, mafhumnya pun mereka paham. Karena Al-Quran turun dengan bahasa bahasa mereka, mereka bisa menguraikan makna ya apa namanya dengan mungkin kita menulisnya bisa tiga halaman tapi orang Arab ya bisa dengan tiga baris empat baris jelas kalau mau digambarkan lihat aja Fatihah kalamullah dengan bahasa bahasa orang Arab itu bisa ratusan jilid satu ayat iya karena Abu dua iya karena Sa'in ada tiga jilid ditulis oleh Ibnu Qayyim. di juz Nah, dan jil iya karena Abu dua iya karena Sa'in. Ini mereka orang-orang Arab. Baik, walakin idza qala qa'il. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kaifa natasarrafu fit tabaghut wal baghdha wal mahabba laysat bi ikhtiyaril insan. Gimana kita mau mengatur perasaan tabaghut ini saling benci sementara benci dan cinta itu bukan usaha kita, ولهذا لما ذكر العلماء رحمهم الله أن الرجل المتزوج لأكثر من واحدة يلزمه العدل قالوا إلا في المحبة oleh karena itulah disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang mutazawid lebih dari satu diharuskan bagi dia adil kecuali dalam hal cinta. Wa ala dzalika bi annal mahabbah mereka diberikan alasan bahwa cinta itu la yumkin as-saytara 'alaiha, tidak mungkin dikuasai. Wa kadzalikal baghdha, seperti itu juga benci. Wal jawab ala hada Anna qula al mahabbah laha asbab. Tapi mahabbah laha asbab wal baghdha laha asbab. Cinta dan benci ada ada sebabnya. Ya, dan itu letaknya di dalam di dalam hati. Sementara hati manusia itu dikatakan kalbu karena dia ya yataqallabu. Bolak balik. Sekarang benci sebentar lagi bisa cinta. Ya. Nah, sekarang cinta sebentar lagi bisa jadi benci, maka diingatkan oleh para ulama kita. Seperti dalam Adabul Mufrad, ini sebagian kepada Ali bin Abi Thalib sebagian menghasankan yang sering pernah kita sampaikan di sini habib habibaka haunan ma asa yakuna baghibaka yauman ma abghid baghibaka yauman haunan ma asa yakuna habibaka yauman ma mencintai orang sedang-sedang saja bisa jadi nanti jadi musuh benci kepada orang sedang-sedang saja. Bisa jadi jadi kawan. Jadi orang yang dicintai. Sampai puncak pun pun bencinya luar biasa. Para sahabat lihatlah yang dahulunya musyrikin. Ingin membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Tidak ada negeri yang ah, yang paling kubenci dahulu selain negerimu. Sekarang negerimu menjadi negeri yang paling aku cintai. Tidak ada wajah yang paling aku benci selain wajahmu. Sekarang wajahmu yang paling aku cintai. Ini mereka. Nah. Tapi subhanallah di antara tokoh-tokoh kufar musyrikin itu pemuda-pemudanya tidak pernah kedapatan kita kisah tentang Muawiyah bin Abi Sufyan permusuhannya dengan Rasulnya SAW. Ajib lisan dan perbuatan. Hampir tidak ada. Padahal bapaknya ada yang musnuban menyatakan beliau sudah masuk Islam lama tapi menyimpan Islamnya. Coba. Allah a'lam. Tapi memang tidak pernah, ya, tidak pernah. Tidak ada yang di satu berita pun yang mengatakan. Memang waktu itu masih beliau disebutkan masyur masuk Islam waktu Mekah. Ada yang mengatakan sebelum itu. Tapi tidak pernah terdengar riwayat bagaimana permusuhannya dengan Rasulullah lisanan wa fi'lan. Sementara Ikrimah bin Abi Jahal jelas memerangi Rasulullah bahkan dalam perang Uhud. Ada ini komandan perang komandan berkuda sayap kiri. Khalid bin Walid sayap kanannya. Amr bin Al-As. dan nah, termasuk juga. Allah, Muawiyah bin Abi Sufyan tidak ada. قال Fabta'id an asbabil baghdha. <clears throat> Maka jauhilah atau menjauhlah dari sebab-sebab kebencian. Wa aktir min asbabil mahabbah dan perbanyak sebab-sebab yang mengundang cinta. Pematalan, idza kunta abghadta syakhsan li'annahu amila amalan ma Misal, Anda membenci seseorang karena dia berbuat sesuatu. Fadkur mahasinahu. Fadkur mahasinahu. Ingat kebaikan-kebaikannya. Subhanallah. Kalau saat kita juga sering juga dinasihatin orang tua juga ya. Dengan orang lain tuh ingat kejelekan kita kepada orang lain. Ingat kebaikan dia kepada kita. Itu untuk melunturkan kebenci kebencian, dendam. Nah. <clears throat> Fazkur mahasina Ingat kebaikan-kebaikan dia. Hatta tuzila anka hadhil bagda. Sampai betul-betul hilang. Atau tazila nah, angka hadhil bagda. Sampai hilang darimu kebencian itu. Itu tadi. Abghid bagi baka haunan ma. Asa an yakuna habibaka yauman ma. Wa illa kalau tidak satabqa ala ma anta alaihi min min baghdaihi. Kalau kamu tidak bisa mengingat seperti itu, kamu akan terus berada di dalam kebencian kepadanya. Walihada qala Nabi SAW La yafraku mu'minun mu'minatan idhan kariha minha khuluqan radiyya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang mukmin membenci mukminah yang lain. Ya. Karena kalaupun dia benci satu perilakunya, maka dia akan ridho dengan perilaku yang lain. Misalnya kalau cerewet misalnya, mukminahnya cerewet, tapi mungkin ada sisi yang lain mudah diajar bukan. Tapi kalau udah ngomel bilang. <laughs> Nah, nah, itu seperti itu. ibu kita gitu, rajul zaujatahu. Janganlah seorang itu benci kepada istrinya lianna asa'at fi khuluqin wahid. Karena dia buruk satu sisi akhlak akhlaknya. Itu tadi misalnya. Sampai di rumah bant habis pulang kerja, banting keringat peras tulang, dapatnya bukan senyuman, pakai celemek, tau kan celemek ya? Nah, <laughs> bawa sapu, mulutnya ada celemok, muka kan, ngomel-ngomel aja nah, yang susah. Alhamdulillah sisi <laughs> kan nggak ada gitu ya. Ini yang susah. Tapi itu nah, seperti disebutkan di sini. Asasi khuluqin wahid. Janganlah dia benci walaupun dia diterima keburukan satu akhlak akhlaknya. Bal farin Hendaknya dia buat munculkan korina. Nah, imbangi dengan inkariha khulqan minha radiya minha khuluqan akhar. Kalau masjid kan gratis, kan enak <laughs> iya. nggak kebaikannya. Iya. Enggak bayar, ya. Nah, masa yang lain. Nah, nah. wakadzalikal mahabbah. Begitu juga dengan cinta. Yudkar biqalbihi, diingat atau yadkur bi qalbihi ma yakunu sababan li mahabbah. Ingat dengan hatinya apa yang bisa menimbulkan cinta. Ya, sababan di mahabbati rajul al khisalil hamida wal adabil aliyah wa ma Ingat kebaikan. Nah, apa yang jadi sebab cintanya seorang ya, nah, laki-laki jadi misalnya min khisal minasusalil hamidah, perilaku-perilaku yang terpuji, adab-adab yang mulia dan yang semisal itu. Diingat sebab-sebab yang memunculkan kasih sayang dan cinta. Oh dia baik, saya dengan keluarga, dengan orang tua, dengan istri, dengan anak. Itu akan membentukkan. Makanya nah, itu yang sangat-sangat sulit. Biasanya kalau udah sakit hati yang diingat adalah hatta orang itu baik pun sudah nah, sah semua. Ya. Ainur riba. Apa? Ainur itu di masawiya. Itu panggung ujungnya. Kalau udah mata itu melihatnya penuh dengan kebencian, baik pun dia jelek juga. Senyum dia kita anggap oh ini menyeringai ini orang ini. <laughs> ya, itu kalau sudah bencinya naudzubillah. Nah ini semua jadi salah. Ya. Atau kita jangankan di atas jam di luar, di rumah pun begitu. Bisa di rumah pun begitu. begitu. Qala fal baghdha laha sababun wal mahabbah laha sabab. yaf'al asbab al mahabbah wal yatajannab asbab al baghdha. Maka carilah, lakukanlah sebab-sebab mendatangkan cinta dan jauhi sebab-sebab yang menimbulkan kebencian. Nah, Makanya mereka para sahabat radhiyallahu anhum permusuhan atau pemisahan terjadi antara mereka ya tidak sampai ke dalam hati mereka sampai dilaporkan ini sering kita sebut dalam majelis ini dia nabung takut diceritakan tentang saat Nabi wafat, mereka sepuluh orang yang dijamin masuk surga Masya Allah kamu dibilang kutu oleh Ali bin Abi Thalib nah, biasa tidak ada tidak ada dendam, biasa. biasa hubungan hatinya, timbulnya apa sesuatu antara seorang dengan saudaranya, tapi tidak sampai kepada keimanan. Nah, karena mereka sama-sama mukmin, sama-sama beriman. <clears throat> Yang kelima, termasuk yang kelima, an-nahyu 'anit tadabur sawa'un bil ajsam am bil qulub. Nah, larangan dari tadabur, saling membelakangi. Berarti kan perintah untuk rukun. Baik itu fisik maupun hati. At-tadabur bil ajsam ay waliya in al-insanu dhahrahu dhahra akhihi. Artinya dia membelakangi saudaranya, menyerahkan punggungnya kepada saudaranya. Eh, kasarnya kita bilang buang muka. Nah, lianna su'u adab. Ini adalah adab yang yang buruk. Wa yadul ala adami ihtimamihi bihi dan menunjukkan bahwa dia tidak punya perhatian kepada saudaranya. Wa ala ihtifarihi lahu, adanya sikap merendahkan saudara saudaranya. Wayu Jibul Bagda Yang ini menimbulkan kebenci kebencian. Nah. Ya, nah kalau terkait dengan juga yang tadi di sini disebutkan di sini oleh beliau yujibul Bagda, kadang-kadang ini juga kita harus hati-hati. Ya. Walaupun itu sebagiannya lemah. Tapi nah para ulama mengakuinya sering menyebutkan dan memaparkannya ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Dinisbahkan kepada sebagian sahabat seperti kepada Umar bin Khattab itu memang lemah. Tapi memang tajribah para ulama menyebutkan seperti itu. Ya. Ada beberapa Al-Karmani diantaranya yang diterangkan oleh Ibn Qayyim termasuk orang-orang yang punya firasat yang tajam. Apa pangkalnya? Sebab yang pertamanya ialah mereka ini termasuk diantara faedah faedah ghabul basar itu hati itu bercahaya di firasatnya tajam firasatnya saja. yang ini bahaya kita kalau dengan orang-orang semacam enam para ulama kita ilmu kita orang-orang soleh di kalangan enam kita ya belum kita bicara dia sudah tahu orang ini benci dia muncul dalam hatinya kenapa tahu kejelekan kita naudzubillah yang kita yang kita khawatir. Karena seperti yang dikatakan oleh Ibn Abbas, ya, yang namanya ketaatan itu, kebaikan itu, cahaya di dalam hati, cerah di wajah, semangat di badan, taat untuk taat untuk berbuat kebaikan, dan cinta di hati orang lain, cinta di hati orang lain. Nah, begitu pula sebaliknya, ya maksiat, dosa itu menimbulkan kegelapan di dalam hati. Suram di wajah orang yang melakukannya. Dan malas dia untuk beribadah taat. Menimbulkan kebencian di hati orang lain terhadap dirinya. Belum dia bicara, orang dah Ini kita hati-hati. Nasallallahu alaihi wasallam Makanya para ulama seandainya dosa itu berbau, pasti tidak ada yang mau duduk dengan saya. Kenapa? Karena merasa dirinya banyak banyak dosa. Para ulama kita juga di apa? Paham seperti dinukil dari Ibnu Qayyim apa oleh Ibnu Qayyim dari Imam Syafi'i. Duduk dengan orang-orang yang istilahnya jamaah takban. Orang ini takban ini tidak bisa diajak anu. Itu pernah beliau katanya disebutkan miring sebelah badan bahunya. Kok bisa? Tidak biasa. Artinya nggak dibuat-buat. Kenapa? Berat orang ini nggak nggak asik untuk diajak gaul. Nah itu di antara ada di Sultan Ibnu Qayyim di antara empat tipe manusia yang kita bergaul dengan mereka ada yang kayak racun, ada yang kayak apa namanya obat. Baik. Allah rahimahullah wa tadaburul saling berpalingnya hati bi an jihakul wahidin minna ila jihatin ukhra bi an yakuna wajhu hadha yaminun wa wajhu hadha shimal yatafarra'u ala hana ala hadha artinya buang muka <clears throat> hatinya ke sana. Walaupun misalnya nah, jalannya bareng berhadapan, tapi sana melengos ke yang satu ke sana. niat ke jihakul wahidin minna ila jihatin ukhra. Ini masing-masing mengharapkan wajahnya ke arah yang lain. Berangkat dari sini ada permasalahan yang lain, artinya berasal dari sikap ini, nah, artinya yang diambil wujubul ijtima' ala kalimatin wahidatin biqadri imkan. Wajibnya untuk bersatu di atas satu kata. Ya, biqadri imkan. Perlu dicatat. Perlu juga dijelaskan di sini. Bagaimana Allah perintahkan kita kepada apa dengan apa yang Allah perintahkan kita bersatu? Bihablillahi jami'an. bihablillah dengan tali Allah, dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, bukan dengan hawa nafsu, hawa nafsu bukan dengan perasaan. ya tunduk. Nah, bukan karena kesukuan, bukan karena hobi sama, ya. Nah, falnaqnam, falnaqnam, falnuqarribul hawa bainana hatta nakuna ala hadfin wahid. Kita mendekatkan. Ini artinya pikiran kita, ambisi kita ke ya keinginan-keinginan kita sampai tujuan kita, misi kita, visi kita disama disamakan. Punya sasaran yang satu. Wa ala minhajin wahid, di atas satu manhaj. Wa ala wahid, di atas satu jalan, satu metode. Wa illa hasalat sadabu. Kalau tidak, itu akan menimbulkan apa? Tadabur. Nah. Ya. Yeah. Ini yang harus apa? Diperhatikan oleh kita kita semua. Wanzuril an al Azab, al Maujudah. Lihat sekarang hizib-hizib yang ada fil umam. Kaifa hum mutadabiruna fil waqi'. Bagaimana mereka saling memunggungi ya dalam maksudnya ini dalam kenyataannya. كل واحد يريد أن يقع الآخر في شرك الشر liannahum mutadabirun. Satu sama lain menginginkan yang lain itu jatuh dalam jebakan belenggu ke kejelekan. Nah, karena mereka saling memunggungi. Fatadabur haram. Wala siyama tadabur fil qulub. Lima yatarattabu alaihi minal fasad. Tadabur itu haram lebih-lebih tadabur dalam urusan hati. Hatinya sudah tidak cocok, misinya beda, apanya ini, jalannya beda, akidahnya beda. Nah, yang satu mukmin, yang satu munafiknya nggak sama. Baik. Yang keenam tahrim bai'ir rajul ala bai'i akhi wa amsaluhu sabaqa tadi fi syarah. Sudah disebutkan contohnya di dalam syarah menjual atas jualan saudaranya. Ya, seperti yang kita gambarkan tadi. Ini berapa? Kamu beli 100 real. Sama saya aja. Saya dia bisikan datang dia dengan si B belanja ke si A itu 100 real bisikannya sama aja 100 real lebih bagus dari itu atau sama saya aja 90 real baik anak baik Qalaha wal hadha yashmal makana ba'da zamanil khiyar wa makana fi zamanil khiyar au khas ma idza kana dzalika fi zamanil khiyar. Ini ada tiga keadaan. Setelah zaman al khiyar, artinya sudah selesai transaksi ya, kemudian pergi dia ditanya udah pergi gimana nah ini setelah zaman al khiyar nah jadi kalau masih di situ si pembeli masih bisa milih gitu loh transaksi boleh ya nanti kalau saya saya periksa dulu nanti kalau misalnya nggak cocok saya kembalikan ya teman khiyar itu ya, ya masih bisa pilihan kalau udah dia pergi nggak bisa lagi Kemudian yang kedua, wa maka nanti zaman yukiat Di saat itu juga masih ada pilihan. Ya, ada orang yang masuk. Au khasun fi maidakan adalika fi zaman khiyar. Atau hanya khusus di situ saja. Jadi ketika zaman khiyar itu. Al jawab fi hadzal lil ulama qaulan. Ada dua pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Al qaulul awal anna tahrimal bai' ala bai' akhihi idza kana hunaka khiyar لأنه إذا كان هناك خيار تمكن من fasqil البيع، وأما إذا لم يكن خيار فلا حرج. والله pendapat yang pertama kata para ulama diharamkan jual beli atas jual beli atau menjual di atas jualan saudaranya kalau di situ ada khiyar antara dia dengan orang tersebut karena kalau di situ ada khiyar berarti dia ada kemungkinan untuk membatalkan jualannya. Tapi kalau tidak ada khiyar, maka tidak masalah. Nah, paham ini? Kalau misalnya masih ada khiyar kan berarti itu masih nego dia. Iya kan? Masih nego kan? Masih nego. Nah, kalau sudah tidak ada, dia bawa, sudah selesai. Nggak ada urusan lagi dengan pembeli. Kalau ini datang masuk, tidak masalah gitu. Karena harap. Yang kedua al-qaulu tsani anna tarima bai' rajul ala bai' akhih yasmal makana fi zamanil khiyar wa makana ba'da zamanil khiyar. Menurut pendapat kedua dua-duanya. Li umumi qauli Nabi saw. alaihi wasallam wa la yabi ba'dukum ala bai' ba'din wa adribu lah jihada matalan. Saya buatkan contoh. Zaidun ba'a sil'atan ala Amr bimi'ati riyal. Zaid dengan si Amr jual ini 100 Riyal. Wajah Bakar ketiga. Si Bakar yang ketiga datang. Waqala li Amr. Tadi kan karena gambarkan si C tadi. Si C datang kepada siapa? Nah. Wajah Abu Bakar waqala li Amr. Datang ke si, si B. Anak utika maslaha mislaha bitis inarialan. Saya kasih kamu 90 rial. Fahal hada haram? Sawa'un kana fahal hada haram sawa'un kana fi zaman khiyar atau ba'da zaman khiyar atau khas di zaman khiyar nah nandur idza kana al-bai' qad a'ta al-mushtari muhlatan thalathata ayyam thalathata ayyam ya wa bakr ja'a ila amr fi hadhihi al-muddah wa qala ana utika mithlah bi huna yatamakkan amru fasqul bai' li annahu yujad khiyar masih lihat ya ya si ya. A si A apa nama tadi nah si A dengan si B transaksi kata si A boleh kamu bawa tiga hari ini simpan tiga hari periksa saja tiga hari nanti kalau nggak cocok balik selama waktu itu datang si C saya kembalikan aja saya saya kasih kamu yang 90 ya 90 ya dengan harga apa barangnya sama artinya bagusnya sama nah, berarti apa si C ini punya nah, apa namanya punya sebuah ke, kesempatan untuk membatalkan transaksi karena punya pilih pilihan. Paham kan? Nah, punya pilih pilihan. Amma idza lam yakun khiyar bi anna ba'a Zaid ala amru hadil sil'ah bi 100 riyal taqabudan. Langsung kontan saat itu juga. Tidak ada yang wala khiyar bainahuma, tidak ada khiyar. Ini gimana barang ini? Nanti kalau saya apa enggak enggak ada enggak boleh dikembalikan, sudah ditulis di bawah barang yang sudah dibeli tidak dikan tidak boleh dikembalikan. Paham ya? Nah, nah terus semua jawab kerba'da tadi. Wa qala li Amr ana utika bin Salaham bi tasbitisina riyalan. Dibisikin. Saya kasih kamu 90. Nah, padahal itu tidak boleh, enggak ada pilihan kan? Tidak boleh dikembalikan. Nah, pokoknya istilah ulama fi hada. Iya kan? Nah, para ulama berselisih tentang masalah ini wasfahi al-qaulus tsani wa huwa anna tahrim yashmal makana fi zamanil khiyar wa makana ba'da zamanil khiyar. Yang sahih menurut beliau pendapat yang kedua. Jadi dalam semua waktu itu tidak boleh dia nah, masuk. Lianna idza kana qabla al khiyar fal amru wadih. Kalau masih ya sebelum al khiyar, nah masih di waktu waktu khiyar itu, nah, itu jelas. Nah, bian yastaqal baik minat nani artinya ketika si C menawarkan kepada si B barang dalam keadaan itu masih transaksi itu masih apa namanya sampai tiga hari punya kesempatan. Nah, berarti kan si B akan mengembalikan barang itu ke si A. Si A tadinya merasa dapat untung gagal kan gitu. tidak nah, boleh. Lakin ba'da zamanil khiyar aidan la yajuz. Bahkan kalaupun sudah selesai, selesai transaksi ya kemudian apalagi sudah disebut tidak ada tiar tidak boleh dikembalikan datang si C itu juga tidak boleh kenapa li'annahu yatarattabu alaihi mafasid karena menimbulkan kejelek kejelekan apa kerusakannya yang pertama annal mustari yakunu fi qalbihi hiqdun 'ala al-ba'i menimbulkan dendam hiqd kepada si pembeli si penjual oh, ternyata ada yang lebih murah kok bisa dan jual sama saya kok, kok gitu ya. ya wa yaqulu hadzal rajul ghalabani wa khada'ani berarti dia nipu saya berarti dia menipu menipu saya mengelabui saya masa ini harganya 90 kok saya dikasih 100 apalagi kalau misalnya sesama salafiyin naudzubillah ya. kok kayak gini dia sama-sama ngaji ketemu di majelis kok jual sama saya mahal-mahal padahal ada yang lebih murah ayo akhirnya dicegah oleh Rasulullah karena tadi ya nah al mukmin lil mukmin kal ya nah yang kedua annal mustari yandam si pembeli menyesal wa yaqul kaifa ashtari hadza bi mi'ah wa huwa bi tis'in kok bisa saya beli 900 padahal harganya ternyata 90 kece kecewa wa idkhalu nadam alal muslim muharram memasukkan penyesalan, rasa kecewa pada seorang muslim itu haram. Ya subhanallah. Ya, betul-betul agungnya ajaran kita ini Masya Allah. Dan alangkah sulitnya kita. Sehingga jangan kita merasa menepuk dada saya sarati Jangan mentersia diri. falatuzakku tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani halal ternyata mungkin kita sering menimbulkan orang lain kecewa dan menyesal. Nah ini mumpung bulan Sa'ban, bulan Sa'ban belum berakhir, Ramadan sudah hampir tiba, ayo kita mohon ampun pada Allah, ya. Yes. Nah, kantuk. Setelah ini kita berusaha jangan sampai orang lain kecewa dan menyesal bermuamalah dengan kita. Ya, yang ketiga, yang terakhir, annahu rubbama yas'al mushtari ila ihdathi aibin fi sil'ah. Yang ketiga ini jelek berarti si pembeli. Bisa jadi si pembeli akan segera memunculkan apa aib, artinya membuat barang itu cacat padahal tadinya nggak ada cacat. Sengaja kenapa jengkel, marah sama si pembeli, si penjual. Au ila da'wa tilal syarat nam istilal syartin min syurut min asyurut min ajli an yafsahal bai' atau dia membuat klaim bahwa syarat jual belinya tidak lengkap. Nah, supaya apa? Batal transaksi. Nah ini, ya. Walidalika oleh karena itu karena qaulur rajih fi hadil masalah pendapat yang rajih dalam masalah ini anna al muslimi al muslimi haram. Jual beli antara seorang muslim dengan seorang muslim yang lain ya baik muslim ala baik muslim yang lain itu ha, haram dia menjual atas jualan saudaranya itu ha, haram. Sawaun karena di zamanil khiyar atau ba'da zamanil khiyar. Setelah ataupun sebe sebelum. Itu ya. Nah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk kita ber bertobat dari yang telah lewat. Nah, mumpung kita masih hatinya masih sehat, masih segar, masih ingat, apalagi masih muda, masih punya kesempatan banyak, ya. Taubatnya orang muda itu luar biasa, ya. Taubatnya orang muda itu luar biasa. Taubatnya orang tua itu memang ya Allah sangat senang bahkan Allah disebutkan Allah tertawa dengan tobat hambanya tapi Allah sangat gembira dengan tobat hambanya. Tapi tobat orang muda di saat-saat godaan dia masih banyak. Kesempatan dia untuk bermaksiat masih banyak. Faktor yang mendorong dari luar, dari dalam masih banyak. Kesempatan masih banyak. Tapi dia berhenti. Itu luar biasa. Luar biasa. Nah. Tapi jangan di didahului. Coba tes lah. Bikin maksiat. <laughs> Jangan. Jangan jaga hati antum ya hati yang masih bersih masih bisa ditorehkan apa saja masih berbekas dalam hati itu jangan di dinodai jangan dikotori nah, dengan kenifatan kemunafikan ya nah banyak-banyak dekat kepada Allah banyak-banyak berusaha untuk apa namanya selalu berhubungan dengan dengan Allah tidak sekarang antum merasakan tidak sekarang antum merasakan nikmatnya dekat berhubungan dengan dengan Allah. Kita nggak tahu keadaan kita besok. Kita yang juga bukan yang hanya bukan bukan hanya kepada yang syabab. Kita yang sudah berumur seperti ini juga nah saat-saat ini mungkin kita belum hadapi tapi naudzubillah. Jangan sampai ketika kita justru berhajat kepada Allah kita angkat tangan ternyata Allah nggak peduli. Seperti yang Allah timpakan yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim tentang orang-orang Bani Israel. Nah, selama ini kalian makan riba, menumpahkan darah, menodai kehormatan orang lain, melakukan perbuatan keji. Setelah tangan kalian najis, penuh dengan najis maksiat seperti itu, kalian angkat untuk berminta kepada aku kata Allah. Tidak dipedulikan oleh Allah. Nah ini yang kita bahaya. Dan antum para syabab, para tolabah lebih-lebih. Ya, lebih-lebih. Nah di sini yang di rumah mungkin ada mendengar. Nah, jangan kotori.